Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan li khairil anam. Umam حتى يكونوا يوم القيامة شهداء على سائر الأنام صلى الله تعالى على النبي الأكمل الأفخم سيدنا ومولانا محمد ذي المكارم الشيام وعلى آله Walladhi fi silki dinihi intawam Wa sahbihi humatid dinil aqwam Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzam Amma ba'du Sohib warna engkang kula hormati ya napa kabare sampean sae-sae nggih Mandar mugi wonten ing dinten niki sampean nang Gusti Allah dikei waras, dikei seger, dikei sehat, semangat bekerja dan niat untuk beribadah nambahi sangu menawi sampun mangkeh kepanggih kalian ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala salawatullah wassalamuhu. Mandar mugi tetap katurake dumateng Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau telah menegakkan nilai-nilai agama di ruangan-ruangan pemikiran dan hati-hati kita. Semoga kita diaku menjadi umatnya, mulai dari dunia sampai ke alam akhirat nanti teriring doa Allahumma amin. Sohib warna engkang kula hormati kula karo sampean niki wong Islam. Wong Islam niku kudu weruh yok nopo sejarah asal usul Islam. Di mana asal usulnya Islam itu adalah yang membawa dan yang menyampaikan kepada umat manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada 14 abad yang lalu di tanah Arab, yaitu khususnya di tanahnya orang Quraisy. Maka dari itu mungkin wonten ing kesempatan menika monggo kita sarang-sarang dari akan memperhatikan ceritane Gusti Kanjeng Nabi yang mana cerita itu kita angkat dari hal-hal menjelang kelahiran beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sokhib warna engkang kula hormati cerita niki kula pendet saking kitab Madari Su'ud Ilak Pisa Ilburut karanganipun Al Imam Al Fadil Dzil Qadrisani Asyik Muhammad Nawawi Banten engkang panci khusus nerangakan sejarah-sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sohib warna engkang kulo hormati betapa beratnya pertama kali tumbuhnya agama Islam pada periode 14 tahun yang lalu. Sangat berat sekali kita rasakan dan secara akal mungkin sulit akan sampai pada tahun 2006 sing koyok sakniki niki. Terus pun dimboten abot sohib warna engkang kula hormati pada saat-saat menjelang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sejarah yang sejarah ini mungkin akan bisa kita nilai akan merenggut bahkan menghabiskan agama Islam secara total. Namun Allah menghendaki hal-hal yang lain daripada yang dikehendaki oleh orang-orang saat itu. Yaitu yang dikehendaki oleh raja yang paling besar waktu itu. Taruhlah negara adidaya. Rajanya bernama Abroha. Sohib warna singkulo hormati Raja Abroha niku termasuk rojone Negoro Yaman. Negara Yaman itu kalau kita lihat dari peta negara adalah di timur agak ke utara daripada tanah Saudi Arabia yang menjadi tempatnya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al makkah al Mukarramah yang sampai sekarang tempat kelahiran beliau itu dibangun sebuah masjid kecil. Sohib warna yang kang hormati, Raja Abroha ini adalah merupakan raja besar pada waktu itu, bahkan mungkin terbesar di zamannya, yang paling luas kekuasaannya. Dengan kondisi dan kerajaan yang sangat meluas yang dimiliki oleh Raja Abroha niki, orang-orang melaksanakan haji. Orang Islam berhaji pada saat itu memang sudah berhaji ke Baitullah karena masanya haji itu disyariatkan semenjak masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sohib warna engkang kula hormati, berangkat dari rasa dengki, iri yang dimiliki oleh Raja Abroha pada saat itu. Atau cemburu agama namanya, ataupun cemburu sosial bisa kita jadi, bisa dikatakan gitu ini iri melihat perkembangan orang Islam yang haji menunaikan hajinya itu di tanah suci Makkah. Tepatnya ada di sekitar Ka'bah dan tanah Arafah bahkan Mina. Sohib warna yang kanggu hormati, krono iri delok wong haji budal nang Mekah mengkelilingi Baitullah, mengkelilingi Masjidil Haram, akhirnya rojo abrohani ki hati, sohib warna. Masa wong Islam toa ah iso ngai wibawa sing koyok ngunyu. Masa wong Islam toa ah yang bisa membuat harisma yang sulit untuk dikejar orang lain. Akan saya buktikan bahwa saya pun bisa membuat wibawa seperti Ka'bah. Membuat wibawa seperti Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah saat itu. Akhirnya Sohib Warna Raja Abrohaniku bangun semacam gereja ngoten di mapan pun sakit parna gerejo sing paling mapan bahkan paling mentereng saat itu Ka'bah kalah Masjidil Haram menterengi kalah yang mana sebuah bangunan mentereng itu sengaja didirikan oleh Raja Abroha di daerah Son'a. Son'a niku termasuk wilayah Yaman Utara agak ke timur. Di Son'a itu didirikan sebuah bangunan Rofi'at al-Bina yang sangat tinggi bangunannya. Muzakhrafatan dan sangat mewah, megah. Mentereng ngoten sokip warna bangunan. Dan sengaja oleh Abroha bangunan tadi diberi nama Kulaisa. Namanya Kulaisa. Menowo sampean tulin-tulin nang Yaman, tepat nang tanah Son'a, Sokip Warna sakit ningali-ningali datang riko. Yuk nopo, bangunan-bangunan yang sengaja dibangun oleh Raja Abroha yang didirikan hanya untuk menyaingi sebuah bangunan yang hitam yaitu Ka'bah, Baitullah yang letaknya di Makkah Al-Mukarramah. Wa arada ayyasrifa al hajj dan Raja Abroha ini punya keinginan bagaimana sekiranya orang-orang yang haji itu tidak haji ke Baitullah atau Ka'bah yang ada di Makkah. Tetapi orang-orang sedunia ini diharapkan oleh Raja Abroha untuk melaksanakan hajinya yaitu di Yaman, tepatnya di tanah Son'a. Sohib warna engkang kula hormati, hal iri semacam ini adalah suatu yang biasa dimiliki oleh manusia. Kalau kita banyak turisnya kan, kita banyak masukan seperti tanah Arab sekarang ini jutaan manusia yang masuk ke tanah Arab, khususnya ke Saudi. Yang mana orang Saudi mendapat masukan dari orang-orang luar negeri. Nggak iso katanya melarat. Nah berangkat dari iri yang macam-macam kayak begini, akhirnya diinginkan orang yang haji itu tidak haji di Ka'bah. Jadi diinginkan haji itu diletakkan ada di son'a tanah wilayah Yaman itu tadi. Dikiri kok enak, eh wong barangan haji kok Gusti Allah kata dilale ngoten. Tek ya. Ya ndak bisa sok warna angel. Iki jenenge tasrik. Soko Gusti Allah sing ndak iso dirubah. Kenapa kok diletakkan di Mekah? Kok tidak diletakkan di Jakarta saja? Ya ku toko Gusti Allah niku. Memang satu saat di dalam beribadah kita tidak boleh bertanya kenapa kita disuruh begini. Kenapa kita begini dan tidak harus masuk akal semua. Ada satu titik-titik yang mana harus kita laksanakan dan tidak menunggu masuk akal atau tidak. Fasami ambidhalika rojulun mimbani Malik ibni Kinana. Karena ada rencana kayak begini dari Raja Abroha, didengarlah berita ini oleh seorang laki-laki dari Bani Malik ibni Kinana. Yaitu termasuk orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu termasuk membesar-besarkan wilayah Arab karena memang wilayah Arab itu dikuasai oleh orang Quraisy. Sedangkan Arab adalah satu-satunya daerah yang memiliki kebanggaan Islam yaitu Ka'bah Baitullah di mana orang-orang itu sama-sama menghadap ke situ ketika sholat. Wahire, wong lanang nih gua umbo trimo sohib marwan. Cek baga Ka'bah dile. Rasane kurungane pete. Barang pun kajeng dile goyang ngoten rasa pekel. Udal wong lanang sing krungu kabar niku enyang nang Mesir. Tuki Mekah niku budal nang Mesir perlu nih kepingin melbu nang jerone bangunan sing dibangun dening rojo Abrohani niku sohib warna. <laughs> Nih niki jenenge nafsu dituruti nafsu. Pekel dituruti pekel. Dilawan. Barang pun tutuk wonten di tanah son. Ah? Masuk yang jalar kalau wau datang bangunan yang sengaja dibangun oleh Raja Abroha kepegel. Iki kita bangunan Singkat ini digawe nyaingi Ka'bah. Huh. Wonten dek jero bangunan iku mikir wong lanang iki opo sing enak iki. Dikapakno iki bangunan iki sing enak. Mikir mikir mikir akhirnya delok akhirnya punya pendapat sing enak ngising ae ono tengah. bangunan nih rojo Abrohan iku diisi ngisok mana. Niki mboten kudu ditiru nggih cerita niki soal niki cerita zaman jahiliyah. Ini hanya sebuah kebanggaan karena mereka punya kebanggaan yang namanya Ka'bah, akhirnya kok ada orang mau menyaingi. Terus yang menyaingi diising, itu satu hal yang wajar. Loro hati mergo disaingi. Mulai biyen dik bundi-bundi ana wong disaingi niku loro ati wis biyen. Merkane nek donya niku sampai terjadi sikut-sikutan niku ya krana biyen nggih sikut-sikutan wisan. Lepas dari pahala ataupun dosa, manusia itu faktornya kayak gitu. Sohib warna ingkang kula hormati mantun ngising Kok coro pengimaman niku pengimaman niku ditoleti. Kali kotoran itu, sak rata-rata uh. Roto kotoran ini ku dipelet-pelet teng tembok pengimaman ini karena Karena nih tiang jalar kalau wau uang wong sing ketok delok pelecehan sing dilakoni tiang jalar kalau wau dan wong ero. Sopo sing ngising niku pancen ngisingi tempat bengi. Isu-isu tiang-tiang niku mambu basin wonten nek nyuruh bangunan. Wah, nambu taik ngoten sohiban. Akhirnya laporan teng Raja Abroha. Raja Abroha, bangunane sampean sing kate digawe Ka'bah iku saiki ditaeki nang wong. Diisingi, ditoleti kotorane menungso sampean delok niku. Ditelok sohib mana Masya Allah Perang banget Pegel sangat Raja Abrohan ini menjadi rojo paling gede Dilecehkan koyok niku Kan kroso awa kowe dano apa apa nih akhirnya Sohib warna pagodiba Rojo abruhani ku mangkel, pegel, ngamuk lan sumpah. Demi Tuhanku, jarine Abruhan. Aku bakal budal temen nang Ka'bah hatta yuhdimaha hajaron hajaron. Tak rubunno nang aku Ka'bah ini Tidak hanya akan saya robohkan, tapi akan saya ratakan dengan tanah. Bayangkan Sohib Warna negoro adidaya lek kadung ngamuk koyok ngutan. Wis direken zaman niku ndak ana wong wani nang Raja Abrohan iku Pun panten ngoten budal. Budal fakataba ilan Najasyi. Rojo Abrohan niki kirim surat dateng rojo Najasyi, coro sakniki negoro Nigeria wong sing ireng-ireng niki. Wonten di abasa, ah, menceritakan kejadian yang seperti ini. Perlu ne suratan niku Raja Abrohan pun jaluk bantuan nang Raja Najasyi agar mengirimkan onta yang paling besar. Waktu niku unta sing paling kuat niku untane Raja Najasyi. Jenenge unta niku Mahmud. Niki ini niku jenenge Mahmud. Unta sing paling gede. Sohib warna yang ingkang kula hormati, bagaimana perasaannya Raja Habasyah dijalui unta niku? Dibantu Kronowati wedi dateng Raja Abroha tidak sekutu kangge menghancurkan Ka'bah niku wani, gelem. Sebab kalau dia tidak mau membantu Raja Abroha, takut negorone juga diambil. Oh zaman biyen pun wonten ngoten niku sakit malah duduk sakniki kita. Budal pantun budal budal ku nggawa tentara enam 60 ribu. Bayangkan. Waktu niku wong Islam di negara Mekah niku sik titik sahih Si Sik mboten wonten yang Islam dan negaranya negara kecil. Ojo biyen niki nih Negara Mekan niku mungkin ombo ini sak sekitar kota Madia Pasuruan gitu Kurang ombo lah titik. Berapa kilo ke barat ke timur, ke selatan ke utaranya berapa kilo mek ngoten to. Sohib warna engkang kula hormati falamma sami'atil arabu bidzalika karena setelah Raja Abroha ini berangkat maka beritanya didengar oleh orang-orang Arab waktu itu mendengar Raja Abraham mau nyerbu Mekah, fadhu'u. Uh, wong Mekah niku dikabeh. Wong panjenengan negara paling gede kok jero niki nggih Amerika ngoten. Nyerbu kate ing diserbu niku Ka'bah sampean. Yo ya opo iku? Yo ya opo? Yo ya opo yo opo ngoten tok war Warau jihadahu haqqan alaihim. Delok wis jelas iki. Lek delok teko ngamuke Raja Abraham iki yang akan dilakukan ketika sampai di Mekah nanti bukan hanya menghancurkan Ka'bah. Saya yakin orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah ini akan dihancurkan juga oleh Raja Abroha. Bingung sokiman, Masya Allah. Kayak ngotan perkembangan Islam. Fakharaja rajulun min Ashraf Yaman. Mantun ngoten di negara Yaman ini ini wonten tiang sing termasuk uang mulio, kok cara niki orang berpengaruh karena dia punya banyak pengikut, punya banyak pendukung, maka dia bersekutu dengan orang Arab yang bertujuan untuk menghadapi dan melawan Raja Abro. Guru raksasa dilawan sampean. Direken kata didang nek dalan. Ampun, parang tuh nek dalan didang teman. Padahal niki pengikutnya juga puluhan ribu. Tapi tidak sebanyak tentaranya Raja Abroha perang perang perang fahazamahu abroha kalah sohib perang kali rojo abroha panjang panjangnya kok corosak nih niki niku perlengkapannya alat-alat perangnya itu sudah lengkap rojo abroha menang dan wong lanang sing saking Yaman sing termasuk wong mulia ditahan teng raja abroha ditaleni digeto teng raja abroha kok corosak nih niki ditahan tahan dibuat tawanan takut ada yang nyabu ini dibuat jaminan pun budal malih sampai tutuk teng negara am, wonten malih sing menghalang-halangi Panjane Ka'bah sampean sing katene dirusak niku Yindano sing trimo Ka'bah niku termasuk kebanggaane wong Arab sampean kajenge dirusak cilik-cilik oh masih semut tetep katene nyokot mbuh mari nyokot niku ditek sak ngarepe <laughs> Sohib warna ingkang kula hormati medal malih saking tanah am niku wong lanang jenenge Nufail ibni Hubaib bersama dengan beberapa kaum dan pengikutnya yang juga termasuk tiang-tiang Yaman pisan sing tak terima barang dek Yaman niku kata tiang sing sangat simpatik datang Ka'bah niku sahi parno istilah niku karen-karene kaum Nabi Ibrahim niku tasi wonten dek fanatik untuk membela Ka'bah niku sangat dalam wonten dek negara Yaman perang lawan Abrohan iki ono apa sing sikirane gagal mboten budalang Mekah perang dilawan teng Raja Abroha kalah pisan Melayu kabeh tentara novel ini, Krana tentara Melayu novel ditahan pisan. Bareng ditahan kajingi dipateni novel muni. Aku ojo dipateni aku. Aku iki kenek kon dadekno penunjuk jalan. Kon kan ndak weruh ah lika-likune tanah arah. Lek aku paham panjenengan aku balak-balik nang Ka'bah. Ojo dipateni aku. Di politik iso gimana nangge kepengin urip nih, Sakit warna yang kangkung lo hormati mengakhiri perang pun kalah niki ditahan kajeng dipateni buatan dati. urung dibeto dijadikan penunjuk petunjuk jalan Pakoroja abroh abroha yuridu makata liwat wali budal barang tutuk tang negoro toif, kepetuk dipapak kali tiang jalar sing namine Mas'ud ibni Mughith. Hirojo, oh, apa? Kati merangi aku takon. Kati menghalangi niatku. konlek katim menghalangin menghalangi niatku ngomong. Wanda, aku ndak katene merangi sampean. Aku iki lo sampean. Aku iki uang sing simpatik nang sampean. Penggemar sampean aku iki. Aku kate melok sampean, sampean tak dudu dalani. Tapi duduk aku dhewe sing melok. Iki lho wong tak gawe utusan. Gowon uang lanang iki jenenge Abu Rihol. Ibat ya, tosol. Sambil penunjuk jalan. Parang duduk di tengah jalan mati Abu Rihol niki. <laughs> Mungkin keluwen ta ya Rono mati, akhirnya kantean dalan male, kantean penunjuk jalan, mesisan kepegel jadi diwantem yitiro aburi kol nih. Udal mari, datang Mekah. Wus mantun tutuk tang Mekah, Abrohaniki mengirimkan seorang laki-laki dari tanah Mirmas yang namanya Aswad bin Mas'ud. Diutus bersama dengan beberapa tentara berkuda. Tujuannya di kongkon nyerbu. Wis, aku ngenteni ono kene kon sing budal nyerburon. Baru kok le ono sing menghalang-halangi, maka di jalan akan saya hancurkan. Orang-orang yang menghalangi kami kungku aku musuh. Wis, ngene wis. Ojo nyerbu dhisik. Jarine koncone. Ayo ngelek sangu. Matu sangu sok Carane golek sangu, unta-untane tiang sak negara Mekan niku dikongkon rampasi kabeh. Oh, dalam rampasi untane setiap orang yang punya unta Niku dijekik kabeh niku tang rojo abrohani Pada waktu itu Sayyid Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib niku adalah kakeknya Rasulullah. Sayyid Abdul Muthalib niku ayahnya Sayyid Abdullah. Enggak ada unta, katai petangatus unta. Digekik kabeh sowan. Pendet sedua ya dipendet. Mantun dipendet. Raja abrohani ku ngongkon wong lanang sing bisa guneman jenengi Pak Kinato kongkon budal nyelidiki nang negara Mekah. Iki aku kate mlebu nang negara Mekah. Tolong no, Di negara Mekah iki sopo sing paling disegani? Siapa tokoh yang paling berpengaruh? Akhirnya tiang-tiang Mekah niku sedo. Yo, jawab Abdul Muthalib. Oh, lek panjeni Abdul Muthalib waran yo. Aku tekoreneki tujuanku duduk memerangi negara Mekah. Tapi kedatangan saya ke sini ini hanya satu niatnya, yaitu untuk merobohkan Ka'bah. Wah, Waduh, sakit mana? Abdul Muthalib waktu ku ngiri sih, yo opo iki lek dicur Ka'bah iki. Padahal iki tinggalane Nabi Ibrahim termasuk monumen sing paling kuno niki. Bahkan bumi kae dadi Ka'bah niku pun wonten. Sak durunge dadi wonten napa-napa Ka'bah niku pun wonten sakit. Jadi Abdul Muthalib niku sumpek. Abdul Muthalib niku susah karena Ka'bah akan dirobohkan. Tapi masih pun susah sumpek. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa karena kawannya sedikit, peralatannya tidak punya. Tapi ini kelawannya apa? Wis waran, setelah diwara dengan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib jawab, "Iya sak karepe." ya apa maning lek kate kon perangi, masyaallah gitu. Melas tiang Islam sing ngene iku sok yang akan mempertahankan Ka'bah niku angel ternyata mboten gampang. Ya alhamdulillah kula mbek sampean sakniki karek nututi enak etok. Bayar 30 juta tutup pun nang Mekah sok Wallahi manuridu harbahu. Ha, aku ndak katene nglawan sak karepe wis. Nek katene dirusak monggo, rusakan. Nek pancene Raja aku pengin rusak Baitullah monggo iku kudu dutek kuwi. Iku ngono tek Gusti Allah. Lan daleme Nabi Ibrahim iku ben oleh kata dirusak-rusak-rusak. Siapa sih kata nyegah-nyegah? Oleh kan jadi Gusti Allah kata nyegah. Ya jadi Gusti Allah sih nyegah. Nah aku ndak iso nyegah. Nek ditakono eman apa ndak nang bau? Ya jelas eman dong panjen niku karen-karene barang kuno yang sangat berharga bagi saya. Baitullah, tanah yang harus dihormati, rumah yang harus dimuliakan. Monggo silahkan. Oh ngono ta? Ya, lek sampean panjenengan ndak apa-apa sampean saiki dijak dikongkon nang Rojo Abroha sampean kongkon ngadep dewe sampean munio dewe nang Rojo Abroha dan menyatakan di atas kertas kalau sampean dan orang-orang Arab tidak akan pernah mengadakan perlawanan sama sekali. Tuh, Allah Rabbi ya Karim. Barang bonduki tengriku. Penjaga pintu nih ngomong. Rojo, apa? Tiang Mekah sing jenenge Abdul Muthalib sing sampean celuk niki sakniki wis ana jabane oma Kate dikongkon ya apa ya? Ya kok kan melbu. Kengken melbu sok iman. Bareng kengken melbu, tutuk ndek ngriku. Masya Allah. Rojo Abroha, raja terbesar waktu niku niku. Ndelok Abdul Muthalib niku gemeter. Wong nggih ganteng. Di samping ganteng ya berwibawa, ya pancene baik Kanjeng Nabi yang pernah ditempati nuri Gusti Kanjeng Nabi ndek ngriku. Dengan wibawa berkat daripada cahaya Rasul yang pernah meng mampir yang pernah menghampiri tubuhnya Said Abdul Muthalib Raja nah, Abrohani ku bingung delok lungguh ten ndek dukur sana niku mudun mboten gelem lungguh ndek dukur Abdul Muthalib ndek isor mboten utawa sawali Abdul Muthalib ndek dukur awan ndek isor mboten diceluk Abdul Muthalib dijak lungguh bareng-bareng Padahal waktu niku wong kafir niku termasuk wong sing paling hebat punan abrohani. Syafaati, Barokah kanjeng Nabi niku tutuk sakmun. Haibahnya Rasulullah niku tutuk sakmun. Terus ditakoni nang Raja Abroha, "Apa perlu nih sampean tekor ini? Aku tekor ini ki, Raja Abroha ndak perlu merangi sampean. Aku ndak perlu aku. Aku rene perlu nih mek kebingin jalo untukku sing sampean jeki. Untukku sing sampean jeki akeh 400 iku no, Iku tok perlu. Masya Allah sohibar. Melihat kejujuran yang diutarakan oleh Abdul Muthalib Raja Abroha ini tertekun saya Gawok. Ya napa daun nih omongannya Raja Amro, aku ki kau Sampean iki lho wong paling fanatik Joko Ka'bah. Kan tadi juru kunci ini bukan yang kures loh. Bagaimana sakitnya hati ketika melihat apa yang dijaga itu akan dihancurkan oleh orang. Yo ya, pakil. Wong niku merupakan kehormatan, merupakan harganya negara waktu itu. Sampean rene tekaniku, jari jarine sampean fanatik nang Ka'bah tapi ternyata setelah sampean tutup nang aku sampean kok ndak akan membela tidak akan melindungi Ka'bah justru sampean tutup narene kok menjalu unto, unta. Tak rugi ta sampean jaluk unta mrene. Lek pancene sampean niku orang yang betul-betul mengagung-agungkan Ka'bah ini ndak ini, Aku katene ngrubono Ka'bah, tutup rene tak kandhan oleh aku katene ngrubono Ka'bah justru sing sampean urusi adalah unta. Masyaallah. Ya apa sampean karepe? Ndak eman sampean Ka'bah tak rubono. Jawab Abdul Mutalib, eman yo eman tapi wong barangan aku eman nang uangku kuatir uangku rusak. Lek sampai uangku rusak, uangku mati kabeh lah yo acur awak. Ha? Tak karepe wis. Nek sampean katene merangi, kate ngrubono Ka'bah ya wong ngrubono. Wong Ka'bah iku Gusti Allah. Nek Gusti Allah ndak gelem, Gusti Allah ndak seneng sampean ngrubono Ka'bah mesti kan dihalang-halangi oleh Allah. Wong ikut dalam Gusti Allah, dalam rahmati Allah. Enggak, aku ndak kate melo-melo. Nyiris sahabat. Ya, Allah Rabbiya Karim. Memang berdekatan dengan hari-hari kelahiran Rasulullah. Dan itu satu-satunya monumen kebesaran Islam. Yang repot isan Akhirnya Raja Abrohaniki ngengken. Datang tarjuman. Datang orang-orang yang bisa ngomong. Iki tolong wis siapa ya, iki sing enak iki? Berangkat noe wis. Dia gempur bayi. Raja Abroha kajengi berangkat gempur Ka'bah. Abdul Muthalib niki wangsul ndak tega sakit warna. Ya Allah. Panjenengan lindungi Ka'bah panjenengan niku Gusti le sampe dicur benjing-benjing tiang Islam umat Muhammad niku kajengi nyembah kajengi ngadep teng pundi lek sembahyang Gusti jare Abdul Muthalib. Yes, bun Aku diunto, aku akan merawat onta saya sendiri. Sing tekku ya unta ya tak rumah taku. Lek sing kak baikku tek Gusti Allah baban wis tak serani nang Gusti Allah. Warang pun ngoten sakit warna tiang-tiang Arab, tokoh-tokoh masyarakat waktu niku padha ndredeg jaluk nang Gusti Allah. Sing rojo Abrohan niku siap-siap ngedepno unta-unta sing kangge kating rubono Ka'bah didepno nang Ka'bah, cara sakniki didepno ngulon. Anjane Yaman di wonten roto elor ngoten teko Mekah. Unta-unta sudah dihadapkan ke Ka'bah kangge nyerbu dan menghancurkan Ka'bah. Di mriku wonten tokoh sing jenenge Nufel nih. Nufel niku termasuk tokohnya orang Quraisy waktu itu. Ya opo iki ana. Akhire sing jenenge Nufel niki moro nang unta sing paling gede sing diutus kongkon ngrubono Ka'bah. Dijalukno nang Gusti Allah. Ya Allah, nurutaken unta niki teng kula Gusti lek mboten sampean nurutaken teng kula ajur mungkin. Ka'bah bait daleme panjenengan niki Gusti lek sampe sampean jarakan Ka'bah niki bergerak wong gedene kok ngoten dijejek ajur Ka'bah wong panjenengan mek totoan watu tok ngoten sok watu ditoto ngoten sing dijejek nang Ka'bah nang gajan niki yon akhirnya disurung maju sing jenenge novel niki nyekel nang kupinge Ku pengen dijekel kadekmu nih. Hei, unto. o oh, kon ojo sampai iso laku. Jadi ini novel, lek kon didepno nang Ka'bah ojo melaku. Tapi lek kon katene melaku, menggo onang arah Yaman. Di Dikongkon mule soki parna karpe. Niki pendungan novel. Nek panjang panjene kon katene ngadep nang Ka'bah, ojo melaku. o, Nek kon katene melaku, ngadep balik nang Yaman. Wah, ngoten. Allah nyembadani datang dungane yam, datang dungane novel nih. Dilala untuk sing gedhe mapan niku lek didemno nang Ka'bah niku ndoprok lek iso mlaku. Dikuapuk catur kantor tung kali palu. Dikepuk buntute kan biasanya dikepuk buntute, dikepuk punuk ini Ngadeg tapi ini bukan melakukan nang arahnya Ka'bah, justru mungkur balik nang arah Yaman mana? Jarip prajurite rojo Abraya oh pokar unta Iku kon ngadep nang Ka'bah melaku ngadep nang Ka'bah ndak gelem tapi melaku justru balik. Dibalik akan malih, diputar no ning balik malih, diputar malih, balik malih. Ndak telaten akhirnya Allah nurunaken prajurit yang datangnya dari neraka gini ku Allah ngutus manuk sing jenenge manuk ababil. Kados wonten dik Daunnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم Akhirnya Allah ngutus manuk dan manuk niki setiap satu manuk teng Gusti Allah niku dikasih senjata tiga. Napa senjatai? senjata ini kuat, sing no saking nih Gusti Allah. Telu sing kali dicekel si kile, sing siji dicekel cucu cucuke. Sohib warna yang kula hormati dan perlu diketahui bahwa di setiap batu yang dibawa oleh burung niku wau wonten tulisane dhewe mbunan. Niki kangge mateni niki. Niki kangge mateni niki. Niki kangge mateni niki. Jadi setiap batu itu dilempar tidak akan pernah meleset pada sasarannya. Niku jenengi wa arsala junudan lam tarauha. Allah ngutus tentara sing repot diawasi karo moto jenenge manu ababil. makan tang manu ababil niki Panjen sing dibalang niku tentara, lek jenenge tentara niku kan damel kuluk wajah ngoten. Gawe topi wajah. Helm yang terdiri dari baja yang anti bacok Bareng diantem teng manuk kali watu sing saka neraka niki sakiparna diwantemaken tangan dasi wesi sing terdiri saking bojo niku kena watu saking neraka niku tembus. Tembus umep ini niku langsung umep. Panjene geni watu teko neraka warna ya Umep endasi terus melbu sampai metu saking silite. Lek pun tutuk nang silite, wong niku leleh. Acul tadi karek sikilit dong. Rata-rata tentara Abrohan niku Arek sikile, sikile, sikile, sikile ngoten. Dadi mati niku mboten kok mati ngeblak mboten. Kene watu blek mlebu kondasi, ndasi niku umep. Pancene geni ya. Geni saking ruk. Ndasi umep, tutuk nang gulune gulune umep, leleh ngoten. Koyok tima kena panas ngoten sopan. Ngantos sampai tiang sing tukang nuntun niku. Sing pancene wong Arab tukang nuntun niku uripe sak dawane urip mulai saking terjadi pemberontakan tentang hidupnya buta dan lumpuh tidak bisa berjalan. Jari ini wong pasuruan niku kena walat. Raja Abruhang ngoten, lorong niku mari kena watu niku. Sikile niku entek gan siji, drijine entek koyok tiang. Kena penyakit judam ngoten Di samping terkena haibahnya Baitullah, ini kita termasuk satu tanda akan mukjizat nya nabi yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pas dinten-dinten ini Mendekati hari-hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kulu ambil sampean nek ini usum mulutan ojo sampai duit niat elek. Dulur-dulur sing ini metu nang pasar malam, Sampe hati-hati niati sing api, Ayo diniati Kangih ngurmati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Ojo diniati kepingin bangga bangga yang mulutan sampean kok agreng-agrengan. Mulai sing suki tuku piring sing wapi-wapi niati cek nindak anak sing nandingi. Lu liru sampean. Nek sampean niku kepingin koyok ngoten, kepingin selamatan niat osici. Ojo niat agak agreng-agrengan, ojo niat gagah-gagahan, tapi niat kepingin menghormati Gusti Kanjeng Nabi. Sohib Warna antar muka cerita-cerita yang berkaitan dengan detik-detik kelahiran Rasulullah niki membawa berkah untuk kita sehingga kita menjadi orang yang akan disyafaati nanti pada hari di akhir hari atau di surga nanti amin ya rabbal alamin mandar muka manfaat akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh